Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Minhajul Talibin karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, faslun pasal syartus saumi al-islamu wal aqlu wan naqa'u anil haid wan nifasi jami'an nahari. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, syartus saum syarat puasa adalah maksudnya syarat sahnya puasa yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Artinya bahwa tidaklah sah kecuali puasa yang dikerjakan oleh seorang mus muslim ya. Adapun puasa seorang yang kafir maka tidak sah. Dan dasarnya adalah ijma' ulama, kesepakatan dan kesepakatan tentu saja haruslah didasarkan kepada dalil syari syariat dan dalilnya adalah firman Allah dalam surat Taubah, "Wa ma mana'a ma mana'a an tuqbala minhum nafaqatun illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka orang-orang kafir kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti amal ibadah atau perbuatan yang dikerjakan oleh seorang kafir tidak sah Baik dia kafirnya kafir asli, kafir dari memang asalnya, ataupun kafir murtad yang asalnya Islam, namun kemudian ia kembali kepada kekufu, kekufuran ba'da islamihi. Disebut riddah. Na'udzubillah min, min dhalik. Ya. Maka tidak sah puasa mereka. Tidak sah puasa mereka. Baik. Yang berikutnya wal aqlu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al aqlu yaitu berakal. Berakal. Namun yang dimaksud oleh para fuqaha dengan al aqlu di sini adalah at tamiz Kemampuan untuk memilah, memisahkan, tamiz, ya. Itu yang dimaksud dengan al aqlu di sini. Ya, sehingga dia mencakup ya, mencakup ya beberapa perkara ya. Dan karena itu tidak sah puasa dari orang yang gairu mumayyiz, misalnya anak kecil, ya, tidak sah puasanya. Demikian pula al-majnun, orang gila. Orang gila tidak sah puasanya, ya. Tentunya kita mengetahui bahwa gila juga sebenarnya terbagi dua. Gila terbagi dua. Ada gila yang dia alat dawam terus menerus ya ada gila yang dia temporer kadang sembuh kadang tidak maka jika dia sembuh ya pada waktu yang sah untuk adanya niat puasa dan berpuasa pada waktu tersebut maka tentu saja puasanya sah puasanya sah ya karena dalam keadaan sembuh tadi dia tidak kehilangan apa yang disebut dengan tam tamyiz kemampuan untuk memilah, memilih ya, mana yang baik dan buruk ya. Taib. Maka sekali lagi syarat yang kedua dari syarat sahnya puasa adalah al-aqlu ya atau mumayyiz. Kemudian diingatkan di sini oleh para ulama ya. Kalau begitu ya orang yang gila, orang yang suk sukran Alhamdulillah. Yaitu orang yang mabuk, ya, yang juga bentuk dari hilangnya akal, ya meskipun dalam bentuk tidak seperti orang yang gila, ya, dia bentuk takmirul akal, tertutupnya ah, akal, ya. Taib. Demikian pula atifal anak kecil yang gairu mumayyiz, wal mukma alaihi Ya. Dan demikian pula mukma alaihi orang yang ping pingsan. Orang yang pingsan ya. Nah, di sini perlu kita ingatkan bahwa para ulama membagi keadaan orang yang berpuasa itu dari sisi ya faqdul akal atau tidaknya itu menjadi empat tingkatan menjadi empat tingkatan tingkatan yang paling parah itu adalah gila ya tingkatan yang paling rendah adalah ya al-ghaflah atau disebut dengan pikun. Ghaflah. Kadang begitu Pak ya, orang dalam usia yang renta atau kadang ya orang yang masih dalam usia masih cukup relatif muda mengalami ya penyakit seperti seperti ini. Nah, pikun sah baginya pua, puasa. Ya, tetapi orang yang gila tidak sah baginya puasa puasa. Jelas ya? Nah, ada golongan yang kedua dan ketiga, ini pertengahan di antara keduanya. Yang kedua adalah al-mukma alaihi, orang yang mukma alaihi, ya, yang pingsan. Dan yang ketiga adalah orang yang tertidur sepanjang siang hari bulan Ramadan, ya. Orang ini juga fatul idrak ya, kehilangan kemampuan untuk mengetahui keadaan sekitarnya kan gitu ya orang yang tidur. Ya. Maka saya ulangi, gila urutannya, kemudian pingsan, kemudian tidur yang pulas ya sepanjang siang hari Ramadan dan yang terakhir adalah pikun. Yang ini tidak sah puasa, yang paling berakhir sah puasa. Adapun yang duanya maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama seperti yang disebutkan nanti, tetapi yang benar bahwa al-mughma alaihi karena ada kemiripan dengan keadaan orang yang gila dimasukkan dalam golongan gila kecuali dengan penjelasan akan datang nanti. Orang yang tertidur sepanjang hari lebih dekat kepada keadaan pi, pikun sehingga puasanya sah. Puasanya sah seperti akan datang nanti rinciannya. Baik. Jadi itu tentang maratib tingkatan at-tamiz ya yang syarat yang ketiga dari syarat sahnya puasa an-naqa'u anil haid wan nifas bersih dari haid dan nifas bersih dari haid dan nifas ini tiga eh, tiga syarat kemudian disebutkan bahwa eh, adapun dalilnya tentang haid dan nifas sekira hadis yang masyhur hadis muadzah sahih riwayat Bukhari Muslim bahwa Muadzah bintu Abdurrahman salah seorang wanita tabi'iyah yang yang disebut sebagai tabi yang paling utama. Ada khilaf di antara para ulama siapa tabi yang paling utama. Sebagian mengatakan Uwais Al-Qarni, ya, sebagian mengatakan Muadzah binti Abdurrahman ini murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha al-faqihah as-siddiqah bintu Siddiq, ya. Maka Mu'adha pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma balu ya al-haid yaqdi as-shaum wa la yaqdi as salah Mengapa orang yang berpuasa mengganti puasanya? Mengapa wanita yang haid mengganti puasanya dan kemudian ia tidak mengganti salatnya? Ya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu dari golongan khawarij, ya. Kemudian disebutkan bahwa demikianlah, ya, kami mengalami haid di zaman Rasulullah, fakunna nu'maru biqada'i as-saumi wala nu'maru biqada' as-siyam. Kami diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti so, solat, ya. Dalam hadis eh, yang lainnya ketika Nabi sedang berkhutbah khutbah Id atau khutbah Arafah, maka Nabi menyebutkan tentang Ma itu min kesati aqlin wadinin. Aku tidak pernah melihat golongan yang kurang akal dan agamanya ya, yang lebih berbahaya dari wanita yang mampu untuk menghilangkan akal sehat seorang laki-laki. Ya. Maka seorang kita bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kekurangan dari agama kami?" Kata Nabi, "Alaisat idza hadat lan tusalli wa tasum?" Bukankah wanita jika haid ia tidak puasa juga tidak so, salat. Jadi haid demikian pula dikiaskan dengannya nifas menurut kesepakatan para ulama adalah penghalang untuk melaksanakan pua, puasa. Baik, tiga syarat. Islam, akal, dan bersih dari haid dan nifas. Ketiga syarat ini disyaratkan pula sesuatu. Apa itu? Jami'an nahari bahwa itu haruslah terjadi sepanjang ha, hari. Sepanjang ha, hari. Maksudnya, jika ada seorang muslim berpuasa, paham ya? Berpuasa. Lalu kemudian menjelang buka puasa, naudzubillah min dalik, dia murtad. Naudzubillah. Murtad. Bagaimana hukum puasanya? Batal, tidak sah lagi. Wanita yang haid, eh, wanita yang bersih dari haid atau tidak haid sama sekali, Kemudian ia pas satu menit sebelum waktu berbuka puasa, ia mengalami haid atau nifas. Bagaimana hukumnya? Batal puasa puasanya tidak sah. Ya, jadi disebutkan syarat sahnya. Ya, syarat sahnya. Ya, demikian pula seorang yang asalnya waras, ya, tapi kemudian ya ia mengalami kegilaan pada pertengahan siang naudzubillah ya bagaimana puasanya ba batal ya meskipun menjelang buka puasa dia sadar lagi namanya juga kambuhan kan gitu ya sadar lagi tetap selama dia pernah melakukan atau mengalami salah satu dari apa yang merupakan perkara yang tidak sah baginya puasa tadi yaitu kufur ya baik asli ataupun irtidat, kemudian ada mutamiz, ya. Dalam hal ini misalnya gila, ya. Kemudian yang ketiga haid atau ni nifas, maka puasanya hari itu tidak sah. Jelas ya? <coughs> Disyaratkan dia bersih dari perkara-perkara tersebut atau dia dalam keadaan muslim, berakal, bersih dari haid dan nifas jami'an nahar sepanjang hari yaitu dari awal mulai berpuasa jelas terbitnya fajar sampai terbenamnya mata matahari jelas ya dipahami Pak ya baik wala yadurru naumul mustagriq ala sahih dan tidak memberikan mudarat tidur yang pulas Maksudnya tidur pulas sepanjang hari mulai waktu terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya mata matahari ya tidak memberikan mudarat artinya puasanya sah ya kenapa demikian karena dia bukan orang yang fakdu al-idrak dia bukan orang yang kehilangan kemampuan tadi ya tetapi bahwa terba, terbatas dia tetap dari golongan al-mukhatab, orang yang dikenai kewajiban beban syariat. Oleh karena itu, seorang yang tidur dan mimpi basah wajib mandi mandi junub. Ya kan? Masih tetap berlaku padanya hukum tak taklif ya. Seorang yang ketiduran dari sholat Bagaimana hukumnya? Apakah wajib sholat? Wajib kalau sudah ba bangun. Adapun sambil tidur tidak mungkin, ya kan? Ya. Nama bersabda, "Man nama an salatin aw saha anha falyusalliha hina dzakaraha." Siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa akan waktu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat, ya. Maka sekali lagi menurut pendapat yang paling kuat dalam khilaf yang lemah dalam madhab syafi'i bahwa orang yang tidur terus menerus sepanjang siang puasanya tetap sah ya puasanya tetap sah tetapi kita ingatkan bahwa tentunya para ulama mengingatkan dari tujuan pua, puasa tujuan puasa bukanlah begadang malam hari dan kemudian tidur sepanjang ha, hari ya tetapi seorang tetap melaksanakan apa menjadi kewajiban-kewajiban syariat, tidak melalaikan perkara-perkara tersebut. Justru disinilah ajang baginya untuk berlatih, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian dia mencoba untuk memanfaatkan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Taib. <clears throat> Ketika disebutkan alas sahih, Berarti di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan batal. Batal ya seorang yang tidur sepanjang ha, hari ya itu pendapat yang lain dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya dan itu merupakan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Syafi'i seperti Ibnu Suraij, Abu Thayyib Ibni Salimah dan Al-Astakhri dan Al-Astakhri ya. Tetapi ini mereka mengatakan ini sama hukumnya dengan Al-Muqma alaih Orang yang pingsan, pingsan sama saja, ya. Tapi yang benar bahwa dia lebih dekat kepada hukum ghaflah, keadaan pikun, ya. Keadaan yang terbatasnya. Ya, keadaan seseorang. Dan orang yang pikun masih dalam jumlah mukhatab. Masih dalam jumlah mukallaf. Orang yang masih terkenai beban syari syariat. Ya, maka kita ingatkan pula bahwa orang tua kita yang sudah sampai pada keadaan pikun, kadang ingat waktu sholat, kadang tidak, kadang bahkan mengulang-ulang sholatnya, ya. Maka kita bimbing, kita arahkan. Jangan mengatakan, udah pak, nggak usah sholat pak, masa sholat sampai 10 kali sehari? Tidak. Alhamdulillah, berarti dia ingat terus sholatnya, kan gitu ya. Cuman kadang seperti yang terjadi pada sebagian orang, sudah sholat duhur, masih lagi minta berwudu. Kenapa pak? Mau sholat duhur. Ya, karena dia pikun. Dia sudah mengerjakan, tapi dia lupa. Maka di sini perlu ada yang mendampingi, dan mengarahkan. Jangan dia, jangan malah mengatakan, "Oh, Bapak sudah gugur kewajiban, Pak kalau begitu." Udah. Ya, tidak. Ya, orang yang pikun masih berlaku padanya kewaji, kewajiban. Jelas ya? Baik. Ya. Maka yang benar orang yang tidur sepanjang hari lebih dekat kepada hukum al-ghaflah, pikun ya daripada mukma alaihi. Adapun mukma alaihi tatkala dia martabah atau tingkatan yang kedua. Ya. Kata Syekh, kata Imam nawawi wal Azhar annal igma'a la yadurru dan yang benar yang paling zahir yang paling kuat dari madhab Imam Ash-Syafi'i annal igma'a bahwa pingsan la yadurru idza afaqa lahzatan min naharihi tidak memberikan mudarat tidak membahayakan puasa tidak batal puasa orang yang pingsan asalkan ia sempat siuman pada sebahagian waktu dari waktu si siang. Ya, pada sebagian waktu dari waktu si siang. Sebenarnya dalam masalah ini ada sekitar lima pendapat dalam madhab Imam Ash-Syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan tidak batal. Orang yang pingsan dihukumi sama dengan orang yang tidur pulas tadi. Sama dengan orang yang pikun. Pendapat yang lain mengatakan batal. Sama dengan orang yang gi, gila. Nah, pendapat yang berikutnya, pendapat yang tiga pendapat berikutnya, pendapat yang mengatakan tidak batal asalkan bahwa dia siuman pada waktu yang sah tertunai dengannya pua, puasa. Ya. Artinya tidak tidak mesti bahwa dia harus siuman sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi ada waktu tertentu yang dia siuman. Nah, di sini mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan harus awal dia siuman. Artinya setelah sholat subuh dia masih masih terjaga. Pingsannya ya jam 10-an misalnya, jam 8. Maka yang seperti ini puasanya sah hari itu. Meskipun tidak sadar kecuali setelah waktu berbu berbuka. Yang penting awal siang dia dapatkan. Paham ya? Ada yang mengatakan tidak. Yang penting awal dan akhir harus itu. Awal dan akhir. Bahwa dia masih terjaga, masih sadar ketika awal pagi dan ketika menjelang berbuka dia pun sudah sa sadar. Jadi pingsannya milih-milih nih. Begitu Pak. Ya. Pingsannya milih nih, milih jadinya ya. Padahal pingsan kan susah Pak ya. Nawarnya susah kalau namanya pingsan ya. Namanya juga sakit gitu kan ya Ya. Pendapat yang kelima yang terakhir inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya. Yaitu apa? Selama dia sium sempat sadar siuman, ya, pada waktu siang. Apakah itu awal waktu siang, pertengahan waktu siang, atau akhir waktu siang, atau awal dan akhir, atau pertengahan saja, tidak ada masalah tidak ada penetapan waktu tertentu. Yang penting seperti disebutkan sini, ya, idza afaqa lahwatan. Jika dia sempat siuman sesaat. Paham Pak ya? Ya. Jika dia sempat siuman sesaat pada waktu siang hari, maka puasanya sah hari hari itu, ya. Puasanya sah hari hari itu, ya. Ini pendapat yang kuat dari pendapat ulama Syafi'iyah ya. Bahkan dia adalah pendapat yang dipilih dalam kitab Al-Hawi Al-Qazwini bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin saudara kembar dari buku ini Minhajut Talibin ya mengatakan al-madhab bahwa madhab Syafi'i di atas pendapat tersebut. Ya, jadi kesimpulannya bahwa pingsan ya bukanlah pembatal puasa dan orang yang berpuasa kemudian ia pingsan tidak memberikan mudarat ya pingsan tersebut bagi puasanya asalkan ia sempat siuman walau sedetik sesaat ya pada waktu ya berpuasa pada waktu puasa pada waktu siang itu. Ya, apakah awal siangnya atau akhir si siangnya. Jelas ya? Ya, selama dia sempat siuman. Baik. Lalu berkata Imam An-Nawawi, "Wala uh, ada pembahasan yang perlu kita tambahkan di sini. Itu bagaimana dengan puasa orang yang mabuk, ya? Orang yang yang mabuk. Bagaimana puasanya? Ya. Maka tentang orang yang mabuk, kita dapatkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, disebutkan ini oleh dalam kitab Naj, eh, eh Najmu Asy-Syihab fi Syarh Minhaj, ya. Dinukilkan ya perkataan bahwa ketika berkata ulama Syafi'iyah disyaratkan adanya al-aql, ya, yaitu akal maka sebagian ulama syafi'iyah seperti Al-Baziri dalam kitabnya Taudihul Kabir mengatakan ya bahwa itu jika ia lam yashrab dawaan jika ia tidak memakan obat artinya gilanya memang tanpa uh, hilangnya akal itu tanpa karena pengaruh oh, obat ya maka inilah yang merupakan ya uh, perkara yang tidak sah baginya so, sholat. Kalau akal itu hilang, ya tanpa adanya pengaruh o, obat. Adapun kalau pengaruh obat, orang yang sakit misalnya meminum obat dan obat itu menyebabkan adanya keadaan ya yang berupa fakdut tamiz, hilangnya tamiz. Atau dengan bahasa sekarang menyebabkan sakau. Ya. Fly on the sky katanya ya. Maka jika terjadi hal ini Kata Imam Al-Barizi dari Syafi'iyah bahwa ini tidak termasuk apa yang menyebabkan puasa batal ya. Ketentuannya oh, sahnya puasa jika seseorang minum obat itu pada waktu siang eh, atau malam hari lalu kemudian menyebabkan efek pada siang hari berupa hilangnya akal ya. Tetapi ya dibantah ini oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi ya dalam kitabnya Tahrir Al-Fatawa bahwa beliau mengatakan wal asahu al-man'u li'annahu bi fi'lih. Yang benar bahwa itu membatalkan. Tidak boleh puasa orang yang dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Karena itu terjadi dengan perbuah perbuatannya. Terjadi dengan perbuatannya. Ini dalam kitab afwan Tahrir Al-Fatawa. Adapun dalam kitab Najmu Asy-Syihab disebutkan perkataan Imam Al-Mutawalli dari Syafi'iyah. Beliau mengatakan sakru ba'dinn nahar ka'imai ba'dih. Orang yang mabuk pada sebahagian hari pada waktu puasa itu hukumnya seperti orang yang pingsan juga. Seperti orang yang pingsan artinya tidak membatal membatalkan. Kada naqalahu anhu Rafi'i demikian dari nukilkan perkataan Mutawalli ini oleh Imam Ar-Rafi'i dan beliau benarkan akarrahu ya tayyib dan darinya diambil kesimpulan kalau begitu kalau sebabnya karena minum obat lebih-lebih lagi tidak membatalkan pua, puasa tetapi kemudian ya Imam Ar-Rafi'i sendiri menukilkan dari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah itu Al-Baghawi di mana beliau mengatakan ya innal asahha adamu as Bahwa pendapat yang benar, yang kuat dalam madhab syafi'i, tidak sahnya puasa. Fiddawa. Ya, untuk apa yang terjadi karena oh, obat. Ya, jadi kesimpulannya allah alam bisawab bahwa keadaan sukran pada waktu siang hari, ya. Demikian pula baik karena pengaruh minuman keras orang yang sahurnya tua misalnya ya. Ya. Atau karena obat-obatan ya, baik psikotropika, narkoba dan semisalnya ya, yang memberikan efek seperti itu, maka yang benar puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ya, baik. Ini perlu kita ingatkan pula sebagai tambahan penjelasan yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah kitab Minhajut Talibin meskipun tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Baik, berikutnya berkata Imam An-Nawawi. Wala yasihu saumu al Disebutkan tadi tiga syarat sahnya puasa. Islam, akal, dan bersih dari haid dan nifas. Ini syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah bahwa puasa itu haruslah dikerjakan pada waktu yang sah mengerjakan pua, puasa. Karena itu tidak sah kata Syekh wala yasihhu shaumul Id tidak sah puasa pada hari ra raya, Idul Adha maupun Idul Fitri, kecuali satu hari raya. Hari raya apa itu, Pak? Ada yang tahu? Hari Jumat, ya. Hari Jumat boleh pua, puasa meskipun makruh jika seseorang bersendiri meniatkan pua, puasa, bersendiri meniatkan pua, puasa, ya. Baik. Jadi tidak sah puasa pada hari raya ya berdasarkan hadis Abu Hurairah sahih riwayat Bukhari Muslim Rasulullah bersabda Abu, Abu, berkata Abu Hurairah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitr Nabi melarang dari puasa dua hari itu puasa Idul Adha dan puasa Idul Fitri ya hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim jadi tidak sah, ya. Kemudian selanjutnya wa kadza at-tashriqu fil jadid. Demikian pula tidak sah puasa pada hari-hari tash tasyrik, ya. Fil jadid. Dalam pendapat yang terbaru dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi puasa hari-hari tasyrik juga tidak dibolehkan ber berpuasa ya tidak sah puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Disebut dia hari tasyrik karena pada hari-hari itu dibagikan daging sembelihan kur, kurban ya. Dari kata tasyrik tash, apa? Ya, syarraqa al-lahma ya tasyriqan yaitu membagi wasa'a ya, ya apa membagi-bagikan daging ya. Maka itu yang dimaksud ya. Taib, maka hari-hari tersebut tidak boleh berpuasa. Dasarnya adalah ya dua hadis. Yang pertama hadis Nubaisyah al hudzali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Nah perhatikan, ya dikatakan hari tasyrik hari makan dan mie dan minum. Ya, sama dengan hadis yang lain menyebutkan bahwa hari raya adalah hari makan dan minum. Ya. Maka para ulama mengatakan larangan puasa pada hari tasyrik karena dia rangkaian dari hari ra, hari raya, hari makan dan dan minum, ya, makan dan minum dari sembeli sembelian tentu saja, ya, makan dari sembelian ya. Maka dia adalah hari makan dan minum, ya. Kemudian dalam hadis ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Uqbah bin Nafi' radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda, "Yauma Arafah, yauma wa yauman nahri, wa yamat tashriq 'iduna ahlul islami, wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Rasulullah bersabda, Yaumu Arafah, hari Arafah. Wa yaumun nahr dan hari sembelihan yaitu 10 dul Hijjah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 dul Hijjah, 9 dan 10 ya. Wa yaumu tasyrik dan hari-hari tasyrik, tiga hari sesudah hari Lebaran Idul Adha. Ya. Kata Nabi, "Aiduna ahlul Islam" merupakan hari raya kita kaum muslimin ayyamu aklin wa syurbin hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Jelas ya? Ini hadis riwayat Abu Da Abu Daud nomor 2419. Mungkin kita bertanya, hadis yang kedua, hadis yang kedua Uqbah bin Nafi' menyebutkan hari Arafah sebagai hari makan dan minum. Kan gitu ya? Konsekuensinya kan gitu ya? Ya. Bukankah kita mengetahui bahwa hari Arafah justru adalah hari berpuasa? berpuasa ya kan Pak? Hari puasa. Nah, maksudnya adalah bahwa ini bagi orang yang berada di di maka yang melaksanakan ibadah haji mereka tidak dibolehkan berpuasa berpuasa pada eh, mereka apa? Tidak bolehkan berpuasa pada hari Arafah. Mereka ya yataqawwa, berusaha untuk mencari kekuatan untuk melaksanakan kegiatan yang agung Kegiatan yang paling utama dalam ibadah haji yaitu apa? Wukuf di Arafah. Maka tidak berpuasa bagi mereka. Adapun yang selain yang berada di Arafah, kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan bagi mereka puasa Arafah. Jelas ya? Taib. Jadi ini keadaan yang dibawa kepada konteks orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan berada di Makkah. Bahwa hari Arafah hari raya dan tiga hari sesudahnya adalah hari makan dan minum. Jelas ya? Baik. Kemudian perkataan Imam An-Nawawi Al-Jadid fil Jadid menunjukkan bahwa di sana ada pendapat kebalikannya yang dia adalah pendapat Al-Qadim, pendapat yang lama dari Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat yang lama kesannya berarti bahwa ya bolehnya berpuasa pada hari tash, tasyrik secara umum. Namun itu tidak benar. Yang benar bahwa yang dimaksud dengan pendapat Imam ash shafi fil qadim pada pendapat yang lama yaitu bahwa bolehnya berpuasa hanya bagi orang tertentu yaitu apa? Al-mutamatti. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kategori haji tamattu. Karena haji ada tiga kategori, ya. Haji ifrad, haji saja, haji qiran, haji yang menggandengkan puasa eh, haji dengan um umrah dan haji tamattu. Itu haji yang dimasukkan ke dalamnya umrah. Ya. Masukkan ke dalamnya um umrah. Nah, hanya untuk kategori haji tamattu yang tidak membawa hadyu, tidak bawa sembelihan kur, kurban, ya, tidak bawa sembelihan hadyu, ya. Yang ini menurut pendapat Imam ash syafii fil qadim, pendapat yang lama, maka mereka boleh berpua, berpuasa. Jadi bukan boleh berpuasa secara u, umum, ya. Telah disebutkan bahwa asalnya haji sendiri mereka tidak berpuasa, berpuasa ya. Maka dikecualikan kemudian pada pendapat yang lama al-mutamatti, orang yang haji tamattu dalam keadaan tidak membawa hewan hadyu ya. Dasarnya adalah apa yang datang dari hadis atau perkataan ya Aisyah radhiyallahu taala anha ya serta Abdullah bin Umar di mana mereka berdua berkata, "Lam yurakhas fi ayyamit tashrik an yasumna illa liman lam yajidil hadya Tidak diberikan keringanan untuk berpuasa hari tasyrik kecuali bagi yang tidak membawa hewan hadyu ya hadisnya riwayat Bukhari hadis nomor 1997 1998 dan disahihkan oleh para ulama, ya. Jadi sebenarnya yang benar dalam masalah ini tidak ada khilaf dalam madhab syafi'i tidak bolehnya puasa pada hari-hari tash, tashrik tidak bolehnya puasa pada hari-hari tashrik. adapun keadaan haji tamattu keadaan yang spe, spesial ya bolehnya mereka berpuasa pada tiga hari pada hari tashrik kemudian tujuh hari setelah pulang di, ru, di rumah sesuai dengan ketentuan A, ayat pula, ya kan? Baik. Selanjutnya, wala yahillu at-tatawwu yawma syak. Tidak halal puasa sunnah pada hari yang diragukan bila sababin tanpa ada sebab. Tidak sah puasa sunnah ya pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan. Akan datang nanti keterangan yang dimaksud dengan hari yang dilakukan adalah tanggal 30 Syak Syakban ya, akan datang nanti keterangannya. Tidak sah puasa tatawu pada waktu itu bila sababin tanpa sebab tertentu. Tanpa sebab tertentu ya berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan hadis Abdul uh, Abu Hurairah muttafaqun alaihi Nabi bersabda la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisiyami yaumin au yaumain. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian mendahului Ramadan berpuasa sehari atau dua, ha dua hari ya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu kecuali seseorang yang telah terbiasa berpuasa dengan puasa tertentu maka silahkan baginya berpuah berpuasa puasa sunnah bagi orang-orang tersebut yaitu orang yang telah rutin mengerjakan puasa sunnah tertentu, Senin, Kamis dan sebagainya, meskipun bertepatan dengan akhir Sya'ban, maka tidak menga, mengapa. Adapun puasa jaga-jaga, maka tidak sah. Saya kita sebutkan dulu ya, dalam pembahasan fikih Ramadan, sebelum masuknya bulan Ramadan ya. Jadi puasa ya yang terlarang pada hari yang diragu, diragukan, pada hari yang diragukan. Kita ingatkan kembali bahwa hadis Abu Hurairah ini larangan puasa pada hari yang diragukan. Itu maksudnya ya. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua, ha, dua hari. Telah kita ingatkan bahwa Imam At-Tirmidzi mengatakan wal amalu ala hada inda uh, wal amalu ala hada inda ulama dan beramal dengan ini para ulama bahwa mereka membenci puasa pada akhir lima limakna Ramadan dengan niat untuk mendapatkan Roma Ramadan dengan niat untuk mendapatkan Ramadan dan telah kita jawab pertanyaan kalau memang niatnya untuk Ramadan kenapa disebutkan satu atau dua ha dua hari kenapa bukan dua hari saja eh, apa satu hari saja kan gitu ya karena akhir Sya'ban kan saya ulangi sebagian mengatakan ini larangan secara mutlak puasa pada akhir syah, Syaban. Yang benar bahwa larangan berpuasa pada akhir Syaban hadisnya lemah. Hadisnya lemah, ya. Adapun hadis Abu Hurairah ini menunjukkan larangan mendahului Ramadan sehari dua hari. Namun puasa tersebut tujuannya untuk dalam rangka mendapatkan puasa Ramadan atau puasa jaga-jaga puasa hati-hati. Itu penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Ya. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu kenapa disebutkan satu atau dua hari? Kenapa bukan cuma satu hari saja? Telah kita ingatkan dulu bahwa disebut satu dua hari karena bulan Hijriah adalah 29 atau 30 30 ya 29 atau 30 maka seorang yang ingin jaga-jaga untuk puasa Ramadan, tidak ada pilihan baginya kecuali berpuasa sejak dua hari sebelum Ramadan. Paham ya? Ya, misalnya 29. Ya. Maka hari ke-29 dia sudah puasa memang, jaga-jaga. Jangan-jangan besok tidak ada 30. Ya kan? Langsung tanggal 1. Nah, ya, sehingga dapatkan dia Ramadan, tapi jangan-jangan juga. Ya, di tempat yang lain ternyata 29 kita itu sudah ada, adalah hari pua, puasa. Maka untuk hati-hati, dia pun mulai puasa tanggal 29. Meskipun itu masih bulan sya, Syaban. Dia puasa gitu. Jelas ya? Untuk hati ha, hati. Ya. Kalau dia puasanya tanggal 30 itu masalah lain lagi. Paham ya? Ya. Dan kalau dia puasa sejak 29, ada kemungkinan ternyata besoknya masih tanggal 30 30. Ya? kan? Kalau begitu, jadinya dia akan berpuasa berapa hari? Dua, ha? dua hari. Jelas ya? Jadi makanya disebutkan satu atau dua hari. Bukan tiga hari. Jelas ya? Jadi uh, larangan berkaitan dengan makna Ramadan. Ya? Maka terlarang berpuasa tanpa sebab. Falau sama. Falau samahu seandainya dia berpuasa, puasa sunnah. Pada hari yang diragukan lam yasihha fil asah tidak sah puasanya menurut pendapat yang paling kuat dalam madhab syafi'i ya tidak sah puasanya kenapa haram sebagaimana haramnya puasa pada hari raya apa dalil dalilnya selain keterangan dari hadis Abu Hurairah tadi juga ada hadis Ammar bin Yasir hadis Ammar bin Yasir ya di mana diriwayatkan dari Silah bin Zufar, seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan dihadirkan ya kambing ya pada hari yang yusak kufi diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau tidak. Ya. Di hadapan Ammar bin Yasir ketika itu. Maka sebagian orang, Ammar bin Yasir sahabat yang mulia, sebagian orang kemudian ya tanahau Fatanah ba'dul kaum, Sebagian orang yang hadir di situ kemudian berpisah. Ya. Artinya bahwa mereka sudah berpuas, berpuasa tidak ikut ketika makan, ketika tersajikan makanan tersebut. Jelas ya? Maka berkatalah Ammar bin Yasir ketika itu. Man ha, man shoma hadzal yaum wa huwa al-yaum alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, ya memperingatkan mereka yang berpuasa tadi. Yang dia adalah hari yang diragukan, maka ia telah durhaka kepada Abu Qa, Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Abu Daud, sahih riwayat Abu Daud nomor 2334 dan juga riwayat Imam at tirmidzi ya. Jadi pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i ya tidak sah puasanya walau saw, eh, walahu saumuhu anil qada'i wan nadar. Dan boleh baginya berpuasa untuk puasa qada, puasa penggan pengganti, puasa pengganti boleh. Puasa nadar juga boleh, meskipun pada hari yang diragu ragukan atau pada tinggal, tanggal 30 Sya'ban. Wa demikian pula boleh law wafaqa adata tatawwu'ihi jika bersesuaian dengan kebiasaan puasa sun sunnahnya. Wahwa yaumus salatin. Sekarang sudah jelas perkara tadi ya. Bolehnya puasa pada 30 Syakban, puasa pengganti Ramadan yang lalu, puasa nazar, orang yang menadarkan puasa, demikian juga puasa kafarah, pembayaran utang ya. Kemudian juga demikian pula puasa sunnah yang merupakan kebiasa kebiasaan. Taib kita cukup sampai di sini dulu, ya.